BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Di mata Allah, Manusia semua sama. Eh, jangan bawa-bawa Allah di sini, Jatmiko. Jangan mencampur adukan agama dengan persoalan-persoalan seperti ini. Agama ya agama, persoalan kemasyarakatan ya ada tempatnya. Sembayang ya sembayang, tapi kalau soal derajat lain. Sholat ya sholat, kita sama-sama beragama Islam, tapi kan lain, beda. Maksud ibu, lain keturunannya, lain golongannya, lain soro silahnya, lain... Asmara di Tengah Bencana Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Kamu orang desa, taunya nanam kacang. Awas kalau kamu ngomong lagi. Sekarang jawab pertanyaanku. Apakah Jatmiko benar-benar jatuh cinta pada perawan desa itu? Hah? Kira-kira bagaimana? Hah? Cinta tidak Jatmiko sama setia Setianingsih? Ya cinta Ndoro Putri Sama-sama Asmara cinta. di Tengah Bencana Sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokro Kusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran Tak ada manusia yang sempurna, dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S3 Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Marto Ngunut membawa Panut menemui Nyai Tumenggung Jayang Logo. Mereka berdua lalu menceritakan perihal hubungan antara Niko dan Setioningsi. Nyai Tumenggung mendengarkan dengan penuh seksama. Kelihatan jelas, wajahnya menunjukkan perasaan tidak senang. Bahkan suatu saat, tampak bibirnya gemetaran. Demikianlah Guru Putri. Sekarang sudah jelas kemana Den Mas Niko pergi bersama si Belendung. Tidak lain ya ke tempat garis desa itu, Ndoro Putri. Hmm, itu siapa? Siapa? Uh, Yang duduk di sebelahmu itu siapa? Uh, Orang dari mana? Ini warga desa Jatisari, Ndoro Putri. Hah? Dia saya bawa kemari untuk menjadi saksi. Soalnya hamba takut dikira bohong, dikira memberikan keterangan yang tidak benar, Ndoro Putri. Hmm. Bagus kalau begitu. Artinya kamu mau bekerja dengan baik. Bagus. Ah. Terus tadi, siapa nama gadis desa itu? Uh, namanya Setianingsih, Ndoro Putri. Setianingsih? Nggih. Anaknya Kilurah Jatisari. Hah, hebat sekali. Anak lurah berani main-main dengan putra seorang tumenggung. Lihat saja nanti. Mereka akan segera terbuka matanya lebar-lebar. Mereka akan segera sadar siapa sebenarnya jatiku. Nyi Tumenggung Jayeng Loko tentu saja tidak senang dengan apa yang terjadi dengan Jatmiko. Dia lalu menumpahkan rasa marahnya di ruang bilik, di depan Marto Ngunut dan temannya. Saat itu kebetulan Belendung melewati halaman samping. Sepintas lalu dia mendengar pembicaraan mereka. Dia mendengar nama Setio Ningsih disebut-sebut. Karena itu buru-buru dia menemui junjungannya dan Mas Jatmiko. Jadi rupanya selama ini ibu menyuruh Marto Ngunut memata-matai aku. Ya, rupanya memang begitu deh Mas. Pantas selama ini sepertinya dia juga curiga pada saya. Kalau saya sedang memberi makan kuda di belakang, dia seringkali mengamati saya. Saya sampai risih deh Mas. Rupanya dia menjadi mata serta telinga Ndoro Putri. Wah, sekarang bagaimana Den Mas? Kalau sampai Doro Putri tahu, terus bagaimana Den Mas? Ya, tidak apa-apa. Biar saja Ibu tahu. Lah, kalau Doro Putri memberitahu Gusti Tumenggung bagaimana? Apa nanti Gusti Tumenggung tidak murka? Kita tidak perlu berpikir sampai sejauh itu. Kamu tenang saja. Aku yang akan menghadapi kanjeng ibu ataupun ayah anda Tumenggung kalau sampai mereka bertanya soal setia ningsih, Lalu, kalau Ndoro Putri bertanya sama saya bagaimana? Apa saya harus berbohong atau bagaimana, Denmas? Katakan saja terus terang apa yang terjadi. Uh, terus kalau Ndoro Putri marah sama saya? Kamu tidak akan kena marah. Paling-paling dibentak. Soalnya kamu hanya seorang abdi. Kamu pergi kemana-mana kan kan aku yang ngajak. Iya, tapi Walaupun bagaimana, saya harus membuat persiapan, Den Mas. Setiap saat saya pasti dipanggil menghadap Ndoro Putri. Kalau kira-kira kamu tidak bisa menjawab dengan baik, ya diam saja. Katakan bahwa semua itu adalah urusanku. Waduh, kok jadi begini? Ah, baru merasakan senang sebentar. Sudah muncul rintangan berat. Wah, kalau begitu, lebih baik cari gadis yang lain saja dan Mas. Daripada jatuh cinta dengan seorang gadis, tapi banyak rintangannya. Belendung, kamu jangan bicara sembarangan. Persoalan standing sih, aku yang memutuskan. Aku yang akan menyikapinya, bukan kamu. Ah, Inji, Inji dan Mas. Marto dan Panut masih duduk di ruangan pendopo menghadap Nyai Tumenggung Jayang Logo. Mereka berdua sudah menceritakan secara bergantian mengenai hubungan antara Denmas Jat Miko dengan gadis dari desa Jatisari yang bernama Setio Ningsi. Hmm, jadi begitu rupanya. Hmm. Jat Miko kecantol sama perempuan. Jadi kalau selama ini dia sering pergi meninggalkan dalam kato menggungan untuk menemui perempuan desa, anaknya Kilurah Jatisari yang namanya Setyaningsih itu. Eh, eh Inggih, leres Ndoro Putri. Bentar, bentar. Tunggu dulu. Bagaimana aku bisa mempercayai keterangan kalian berdua? Bisa saja kan kalian berdua berbohong? Ampun, Doro Putri. Hmm. Bukan hanya kami yang tahu soal ini, Doro Putri. Rahasia hubungan Den Mas Jatmiko dan Sianingsih sudah menjadi rahasia umum, Doro. Hampir seluruh warga desa Jatisari tahu Bahkan warga desa-desa tetangga juga sudah banyak yang tahu, Doro. Oh, bagus sekali. Pasti gadis desa yang namanya Setianingse itu cantik ya? <laughs> Eh, benar, Doro Putri. Walaupun orang desa, hanya anak lurah, tapi Setianingse memang cantik sekali, Doro. Dia menjadi kembang desa Jatisari. Banyak yang senang banyak yang naksir, termasuk juragan saya di Suropangga, Aku tidak butuh kembang desa, kembang kota, kembang telon, tidak butuh segala macam kembang. Eh, eh. Walaupun jadi kembang desa, walaupun cantiknya seperti Dewi Nawangulan, tapi tetap dia orang desa. Caranya makan juga caranya makan orang desa. Caranya berjalan, caranya ngomong, caranya bertingkah laku, caranya bertata krama, bersopan santun, caranya berbusana, sikap hidupnya, gaya hidupnya tetap saja orang desa. Jadi aku tidak berurusan dengan muka cantik. Aku hanya berurusan dengan derajat, pangkat, keturunan. Kalau mau bicara soal suka menyukai, soal perjodohan, itu dulu nomor satu. Derajat, pangkat, kedudukan, dan keturunan. Bobot bibit bebek. Jadi kalian berdua jangan lagi membangga-banggakan gadis desa yang namanya sekian isi itu. Okay. niko sudah punya tunangan. Sama-sama derajatnya. Sama-sama putri itu menggung. Namanya Puspaningrum. Ya, mungkin Puspaningrum tidak terlalu cantik dan sedikit cerewet. Tapi tidak akan menimbulkan masalah bagiku. Karena dia juga priayi. Juga terahing kusumo rembeseng madu wijiling topo tedaing andono waris. Itu yang penting dan bukannya yang lain. Yang lain masa bodoh. Aku ndak peduli. Kalian ngerti? Di ngertos Ndoro Putri. Ya sudah. Kalian boleh pergi. Uh, ampun Ndoro Putri. Hmm. Lah, lalu teman saya ini bagaimana? Bagaimana apanya? I, anu Ndoro Putri, dia sudah bersusah payah sowan ke dalam ketemenggungan. Oh, aku tahu. Uang toh? Eh, Maksudnya uang toh? Soalnya rumahnya jauh. Hmm. Aku tidak tanya rumahnya jauh atau dekat. Jauh dekat sama saja. Hmm. Ini ambil. Eh, eh, bukan eh. untuk kamu, Mertongunet. Hmm. Uang itu untuk temanmu. Oh. oh. Kamu kan sudah. Geng-geng oh, nggih, Ndoro Putri, geng. Saya memang sudah. Ini Nut, ambil pemberian dari Ndoro Putri. Iya. Uh, matur nuwun Ndoro Putri. Terima kasih. Hmm. Eh, eh Mertong Nut. Iya. Jangan tidur dulu. Nah. Panggil si Blendung kemari. Blendung Ndoro Putri. Iya, Blendung. Suruh dia kemari. Cepet ya. Kalau sudah tidur, bangunkan dia. Nggih, nggih, nggih Ndoro Putri. Lendung, duduk kamu. Inje, Darbuti. Kamu ini memang kurang ajar. Sekarang terbuka kedokmu. Kamu tukang tipu, pembohong besar, pendusta. Kamu sudah berani mendustai aku, Blendung. Kamu pikir kamu ini siapa? Hah? Kamu merasa menjadi abdi kesayangan Jatmi, kok begitu? Lalu berani kurang ajar padaku, ha? Eh, ampun, Doro Putri. Eh, ada persoalan apa kok Doro Putri marah-marah? Saya salah apa? Belum lama ini aku pernah tanya sama kamu soal Jatmiko. Dan kamu sering dibawa pergi sama Jatmiko. Tapi kamu telah membohongi aku kamu tidak pernah mengatakan bahwa Jatmiko pergi menemui seorang perawan desa di Jatisari. Iya kan? Wah, perawan desa? Jangan pura-pura bodoh kamu, Blendong. Pura-pura tidak tahu. Pura-pura selingak selingok. Kamu kan yang membawa Jatmiko ke Jatisari? Hah? Lalu menawar-nawarkan setia Ningseh padanya? Setia Ningseh itu apamu? Hah? Saudaramu? Masih sanak kadangmu? Eh, setia Eh, kamu jangan pura-pura ndak tahu ya. Awas kamu. Berani berlagak bodoh, tak pukul pakai sapu ini. Uh, uh, aduh, jangan Doro Putri. Sakit Doro. Nah, sekarang aku minta keterangan lebih jauh tentang hubungan Jadmiko dengan Setianingsih. Sudah, jangan mikir Rahasia ini sudah terbongkar. Kamu tidak bisa menutup-nutupinya lagi. Jad Miko juga tidak bisa. Karena aku sudah tahu semuanya. Aku hanya ingin keterangan yang lebih lengkap. Awas ya, kalau kamu berani bohong lagi padaku. Hmm? Gendung, sudah berapa lama Jad Miko berhubungan dengan Setianingsih? Hmm. Jawab. Eh, berapa lama ya? Eh, saya kurang ingat Doro Putri. Mungkin dua bulan atau tiga bulan. Hmm. Uh. Terus? Niko yang senang sama perawan desa itu atau dia yang senang sama Jad Niko? Hmm, ya, dua-duanya Doro Putri. Dua-duanya bagaimana? Uh, dua-duanya senang. Sama-sama senang. Den Mas Miko senang sama Setia Ningsi senang sama Den Mas Jatmiko. Diam kamu! Tutup mulut kamu! Tidak mungkin. Aku tidak percaya omonganmu, Bendo. Mana mungkin Jatmiko bisa senang sama perawan desa? Hah? Mana mungkin? Eh, eh, eh, ampun, Doro Putri. Tapi memang benar begitu. Saya melihat sendiri kok. Uh, tidak ketemu sehari saja dan Mas Jasmiko sudah kelimpungan. Saya ditarik-tarik, didorong-dorong, diajak ke Jatisari. Bahkan pernah kami berdua berangkat meninggalkan uh, Katumenggungan jam 4 pagi. Jatmiko itu orangnya susah. Tidak seperti anak-anak muda yang lain. Aku tahu wataknya. Dia itu kalau tidak dibujuk-bujuk, dipengaruhi, didorong-dorong, ditarik-tarik, mana mungkin senang sama perempuan. Apalagi perempuan desa seperti Setia Ningsih. Tidak masuk akal. Nah, sekarang aku mau tanya sama kamu, Blendung. Siapa yang menjodohkan Jatmiko dengan Setia Ningsih? Lurah Jatisari kan? Hah? Dia kan yang memberikan kesempatan, memberikan peluang pada Jatmiko untuk mendekati anak gadisnya, toh? Ya, toh? Eh, eh, eh, tidak, Ndoro Putri. Tidak setuju. Kalau Den Mas Jatmiko menjalin hubungan cinta dengan Setia Ningsi. Sekarang Setia Ningsi tidak boleh keluar kalau Den Mas Jatmiko ke sana. Dikurung di ruangan biliknya. Ah, aku kok tidak percaya. Itu pasti hanya pura-pura saja. -pura Aku tahu biang keladinya pasti Kelurah sari. Sudah, sana, pergi sana gendong. Tapi ingat ya, jangan lagi kamu bawa-bawa Jatmiko ke jati sari atau ke tempat lain. Dan jangan ikut campur urusan pribadi anakku. Karena kamu hanya seorang abdi di sini. Batur, pelayan. Pekerjaanmu itu hanya menjalankan perintahku. Tidak perlu punya gagasan macam-macam. Sudah, cepat pergi sana. Sepet mataku melihatmu kamu seperti itu. Hei, atau kamu mau aku pecat sebagai abdi dalam? Hah? Pergi, pergi, pergi. Eh, Ince, Ince Putih. Nuhun sewu. Cahaya matahari menghangatkan suasana dalam katumenggungan. Tumenggung Jayang Logo sudah berangkat memenuhi kewajibannya soan ke Istana Mataram. Di depan pintu regol, beberapa orang prajurit berjaga-jaga, sedang para abdi sibuk bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nyai Tumenggung bergegas ke ruangan milik anak laki-lakinya. Dia masih penasaran sejak semalam mendapat laporan dari Mertong Munut dan salah seorang temannya yang mengaku bernama Panu. Sekarang dia ingin mendengar dari Jatmiko sendiri mengenai hubungannya dengan Setioningsi. Ger, Cat Niko, buka pintunya sebentar, Ger. Ibu mau bicara. Masih tidur ya? Sudah siang begini kok belum keluar dari ruangan bilik, toh? Jadi anak muda mbok jangan bermalas-malasan begitu. Rugi loh, buang-buang waktu. Ada apa, Bu? <laughs> Coba sini. Duduk sini. Ibu mau bicara? Hmm. Bicara soal apa lagi, Bu? Ya, soal kamu, Tongger. Loh, ada apa dengan saya, Bu? <laughs> Sekarang kata menggungan itu semuanya sudah tahu. Itu ibu mendengar para api bergunjing di belakang sana. Katanya kamu punya pacar. Namanya Ningsih. Tinggalnya di Jatisari. Apa benar begitu, Ger? Eh, ibu tanya kok malah diem saja? <laughs> Jadi benar, kamu jatuh hati sama perempuan desa, Ger. Kalau benar kenapa, Bu? Apakah itu salah? Loh, kamu ini bagaimana, Tojat Niko? Ya jelas itu salah. Tidak boleh. Kamu kan sudah punya tunangan. Saya tidak pernah merasa punya tunangan, Bu. Loh, Puspa Ningrum itu siapa? Dia itu tunanganmu, toh? Calon istrimu. Maaf, Bu. Saya minta diperlakukan secara adil. Saya dipertunangkan dengan Diajeng Puspa Ningrum pada saat kami masih kecil. Belum tahu apa-apa. Semua itu semata-mata kehendak orang tua. Puspa Ningrum sendiri belum tentu senang pada saya, Bu. Jatmiko, jangan kurang ajar kamu, Ger. Kalau ayahmu mendengar, bisa kegeran tahu. Saya hanya ingin diperlakukan sebagai manusia dewasa. Ibu harus tahu dan menghormati hak pribadi saya. Lagi pula, saya yang akan mengalaminya. Saya akan bertanggung jawab terhadap masa depan saya sendiri, Bu. Jadi bagaimana, Jatmiko? Miko? Maksudmu itu apa? Kamu menolak kehendak orang tua? Tidak mau nurut? Membangkang? Maunya bebas jalan sendiri sesuka hati, begitu? Saya hanya tidak mau disalahkan karena mencintai seorang gadis. Lihat terus Pustaningrum bagaimana? Pertunanganmu itu bagaimana? Apa mau dibatalkan? Soal itu terserah. Kalau mau dibatalkan, saya kira itu lebih baik. <gasps> Bagus, Jasniko. Ya, itu namanya kamu berani mencampakkan niat baik orang tuamu sendiri. Kamu mencoreng nama keluarga sendiri. Bagus. Tapi ingat, ibu tidak akan pernah merestui dan mengizinkanmu untuk mengawini perempuan yang bernama Ningsih. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Para pendengar sekalian, demikianlah seri ke-14 serial Sandiwara Radio, Asmara di Tengah Bencana, yang didukung oleh para pemain, Rizky sebagai Belendu, Nanang sebagai Denmas Jatmiko, Siska sebagai Nyai Tumenggung, Edo sebagai Mertenggunung, Guritno sebagai Panut, dan Asmi Sukastra, pembawa cerita. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Nyai Tumenggung terhadap Jatmiko anak laki-laki yang begitu dicintainya, begitu digadang-gadang, didambakan menjadi penerus kejayaan Katumenggungan Jayeng Logo. Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.